بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kami kepadamu, dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang menjauhkan diri kami darimu. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamia, dimanapun Anda berada, Allah mencintai Anda, Allah meridhoi Anda, dan Allah selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada Anda semuanya, dimanapun Anda berada. Insya Allah pada sore hari ini kita akan membicarakan salah satu rukun Islam, yaitu tentang zakat. Eh, ini butuh waktu beberapa kali pertemuan. Untuk saat ini kita bahas tentang urgensi zakat, hukum, hikmah, faedah, dan ancaman. Ya. Eh, insya Allah waktu berikutnya nanti kita membahas tentang harta apa saja yang dizakati. Kemudian juga setelah itu eh, siapa saja yang berhak menerima zakat. Dan hal-hal yang berkaitan dengan zakat insya Allah. Materi ini sangat penting dan setiap orang Islam harus mengetahuinya. Eh, pertama-tama tentang urgensi zakat dalam Islam serta hukumnya. Eh, tidak diragukan lagi bahwa zakat merupakan eh, salah satu rukun Islam. Rukun Islam dan termasuk tiang-tiang bangunan Islam yang sangat kokoh. Dan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala selalu menggandeng antara sholat dengan zakat di banyak tempat di dalam Al-Quran. Allah mengaitkan antara uh, salat dengan zakat. Uh, merupakan ijma, sudah menjadi kesepakatan dan konsensus kaum muslimin semuanya bahwa zakat ini adalah wajib, tidak ada khilaf di kalangan mereka. Kalau orang berpendapat zakat itu enggak wajib, padahal dia tahu zakat itu wajib, maka dia kafir keluar dari Islam. Adapun orang yang kikir tidak mengeluarkan zakat atau mengurang-urangi zakatnya maka dia termasuk orang yang dolim, yang dia menjerumuskan dirinya dalam hukuman dan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang kewajiban zakat. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 110. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirajim, Wa aqimus salata wa atuz zakah dan dirikan salat dan juga bayarkan zakat. Kemudian di dalam surat Al-Bayyinah, surat Al-Bayyinah, surat pendek itu ya. Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tiadalah mereka itu diperintahkan, melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah, mengikhlaskan untuk Allah agama yang lurus, mereka mendirikan sholat dan membayarkan zakat. Ya, mendirikan sholat dan membayarkan zakat. Itulah agama Allah yang lurus, yang tegak, yang tidak ada bengkoknya. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Muhammad SAW. menceritakan tentang rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun atas lima perkara. Lalu beliau menyebutkan diantaranya adalah wa'ita izzaka, membayarkan zakat, salah satu rukun Islam. Itu hadis di Sahihain Bukhari Muslim. Kemudian juga di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW ketika mengutus sahabat Mu'ad Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, itu Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Mu'ad untuk mengajarkan kepada mereka perkara-perkara Islam. Di antaranya adalah mengajarkan kepada mereka agar mereka membayar zakat. Karena Allah mewajibkan atas mereka zakat. Diambil dari orang-orang kaya, diberikan kepada orang-orang yang miskin. Demikian pula ada ancaman di dalam surat At-Taubah ayat 11. Bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakat itu bisa jadi dia kafir. Allah berfirman tentang orang-orang musyrik, fa wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fitin. Jika mereka taubat, mendirikan salat, membayarkan zakat, maka mereka saudaramu dalam agama. Jadi kalau belum bayar zakat berarti belum saudara kita dalam agama. Berarti mereka masih kafir dan musyrik. Namun para ulama berbeda pendapat orang yang nggak bayar zakat ini ya. Dia yakin zakat itu wajib, tapi dia nggak bayar zakat atau ngurang-ngurangi zakatnya kafir atau tidak, itu memang beda pendapat di kalangan ulama. Yang jelas, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaanhu memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dulu zaman Nabi mereka mengeluarkan zakat. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, mereka tidak mau lagi mengeluarkan zakat. Waktu itu khalifahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaanhu. Lalu oleh sahabat Abu Bakar ini diperangi mereka, diperangi. Disebut dengan uh, memerangi orang murtadin, orang-orang murtad. Di antaranya mereka itu mani'uz zakat, tidak mengeluarkan zakat. Uh, dan mereka mengancam orang yang membeda-bedakan antara sholat dengan zakat diancam, diperangi. Dan itu disetujui oleh para sahabat semuanya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan zakat ini juga eh, kalau kita lihat sejarah, zakat ini bukan hanya orang Islam, kalau para pendengar setia membaca Al-Quran, di sana akan mendapatkan dari ajaran para nabi. Mereka semuanya mengajarkan sholat dan zakat. Hampir semua nabi mengajarkan sholat dan zakat. Jadi sudah semenjak dahulu kala memang eh, zakat ini diwajibkan. Hanya mungkin eh, tata caranya, aturan-aturannya itu sedikit berbeda dengan yang diajarkan di dalam Islam ini. <clears throat> Insya Allah besok kita akan lebih menyinggung tentang sejarah zakat ini. Kemudian e, tentang hukum zakat telah jelas wajib dan itu juga tentang urgensi zakat. Sekarang apa hikmahnya zakat? Hikmahnya banyak sekali. Tidak ada satu syariat pun dalam Islam melainkan mempunyai hikmah yang sangat banyak, mempunyai tujuan yang sangat agung, mempunyai maslahat-maslahat untuk umum, yang umum. Dan itu tampak ya kalau kita lihat eh, mereka-mereka yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Itu akan kita bahas pada waktu berikutnya nanti. 8 golongan yang ada di dalam surat At-Taubah ayat nomor 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ya, Eh, zakat itu diberikan kepada orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilembutkan hatinya, orang yang eh, budak yang tidak memerdekakan dirinya, orang yang dililit hutang, orang yang di jalan Allah, orang yang dalam perjalanan, eh, ada delapan golongan. Itu nanti kita bahas pada waktu berikutnya. Sekarang kita bahas hikmahnya. <clears throat> hikmahnya zakat itu yang jelas uh, pertama-tama membersihkan diri kita membersihkan diri kita dari eh, bahaya-bahaya dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Ya, dibersihkan kita dari dosa, dari kesalahan, dari dampak-dampak buruknya atas hati kita. Kemudian juga membersihkan jiwa kita dari akhlak-akhlak yang tercela, dari sifat kikir, sifat bakhil, dan dampak buruk yang timbul daripadanya membersihkan itu. <clears throat> Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat nomor 103, "Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Kamu ambil dari mereka harta eh, zakat untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Kemudian juga yang kedua di antara uh, hikmah disyariatkan di zakat ini adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin memberikan kecukupan kepada mereka, memenuhi hajat-hajat mereka, dan supaya kita peduli kepada mereka. Kita memuliakan mereka agar mereka tidak minta-minta. Karena itu mereka diberi kecukupan dengan zakat. <clears throat> Kemudian yang ketiga pula, yang ketiga di antara hikmah disyariatkannya zakat, memberi keringanan kepada orang yang dililit hutang. Dililit hutang ya, diberi keringanan, dia diberi zakat untuk membayarkan hutang-hutangnya. Kemudian yang keempat adalah untuk menyatukan hati. Jadi mungkin hati orang itu dia kurang mantap imannya, kurang mantap Islamnya, dan khawatir dia akan keluar dari Islam, ya jiwanya nggak tenang, akidahnya kacau, maka diberi zakat supaya imannya itu lebih mantap lagi, supaya dia senang dengan Islam. Atau juga orang yang mungkin dari luar Islam supaya dia mau masuk Islam diberi zakat tidak apa-apa. Nah, nanti kita bahas ini ya ketika orang-orang yang berhak menerima zakat. <clears throat> Kemudian juga di antara hikmah disyariatkannya zakat ini pula adalah untuk persiapan orang-orang yang uh, berjuang di jalan Allah. Persiapan mereka yang berjuang di jalan Allah. Ini para ulama mengatakan pada asalnya itu juang di medan perang. Untuk meninggikan kalimat Allah, menegakkan keadilan, untuk menegakkan kedamaian, seperti itu. Sehingga tidak ada lagi kedoliman di antara manusia. Dan agama itu benar-benar murni untuk Allah saja namun juga uh, sebagian ulama mengatakan yang penting di jalan Allah secara umum. Nanti ada pembahasan yang berikutnya. Kemudian di antara hikmah disyariatkannya zakat ini pula untuk memberi kecukupan orang yang dalam perjalanan, musafir, dia kehabisan bekal, dia nggak bisa sampai ke tempatnya, lalu diberi zakat, bantu dia. Supaya dia bisa kembali ke tempat asalnya dengan zakat itu. Kemudian juga di antara faedahnya zakat ini pula uh, membersihkan harta kita, mengembangbiakkan harta kita agar harta kita dijaga oleh Allah, diperihat, dipelihara dari kerusakan, dari bencana, agar supaya harta kita itu barokah, barokah. Ya, karena orang kalau nggak mengeluarkan zakat hartanya nggak barokah. Hartanya hartanya oleh Allah bisa dimusnahkan, ada apa namanya kebakaran, dicuri orang atau dirampok orang atau keba atau kebanjiran macam-macam hartanya hilang atau berupa penyakit nanti dia keluar harta banyak kenapa kadang-kadang nggak mengeluarkan zakat jadi gara-gara tidak mengeluarkan zakat akhirnya berdampak seperti itu itu diantara eh, hikmah-hikmah daripada zakat Kemudian juga di samping hikmah-hikmah itu ada faedahnya. Faedahnya orang mengeluarkan zakat. Faedahnya itu banyak sekali. E, faedah dari segi agama, ya, kita melaksanakan rukun Islam. Yang mana kalau kita benar-benar telah mengamalkan rukun Islam ini, kita akan menjadi orang bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian di antara hikmahnya pula untuk agama kita adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berzakat sehingga iman kita bertambah. Kemudian di antara faedah zakat pula ini pula dari segi agama. Ah, faedahnya zakat dari segi agama adalah kita mendapat pahala yang banyak. Zakat ini pahala kita banyak sekali. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ah, "Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat." Allah itu memusnahkan harta riba dan Allah mengembangbiakan harta zakat dikembangbiakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam surat Al-Baqarah 261 Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Ya, orang yang infak di jalan Allah, zakat itu oh, hartanya oleh Allah dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Dan ada kalanya Allah melipat gandakan, tidak tidak bisa disangka, tidak bisa kita duga berapa banyaknya terserah Allah, dilipat gandakan. Jadi enggak rugi. Demikian pula di dalam hadis sahih Bukhari Muslim, eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tasaddaqa adli tamrah eh, min kasbin thayyib wa la yaqbalu Allahu illa thayyib." Fa inna Allah ya'khudhuha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum fuluwah." hatta takuna mithlal jabal. Barang siapa yang bersedekah, sedekah ya, sedekah ini sunnah. Kalau zakat malah wajib lebih afdal dari sedekah. Sedekah satu butir kurma saja dari harta yang halal. Karena Allah tidak menerima kecuali yang halal. Nah, ini halal prinsip. Maka Allah itu mengambilnya dengan tangan kanannya dan Allah mengembangbiakannya, mengembangbiakannya. Seperti kita mengembangbiakan apa misalnya hewan atau apa sajalah sehingga yang sedikit itu berubah menjadi seperti gunung, menjadi banyak besar, dikembang oleh Allah. Jadi tambah dijadikan oleh Allah itu barokah. Karena dia mengeluarkan zakat, mendapatkan pahala yang sangat banyak. Kemudian juga uh, di dalam hadis yang lainnya, riwayat Bukhari Muslim. <clears throat> Harta kita tambah banyak, tambah barokah, dijaga oleh Allah. Mana kasat sodakotun min mal. Uh, zakat itu tidak mengurangi harta Walaupun secara nominal hartanya berkurang, tapi yang jelas itu tambah untung dia, tambah untung, tambah barokah hartanya. Belum ada ceritanya orang mengeluarkan zakat lalu melarat, nggak ada. Yang ada itu orang mengeluarkan zakat tambah barokah, tambah barokah hartanya, tambah dijaga oleh Allah. Jadi nggak ada ceritanya orang zakat lalu melarat. Kemudian Allah juga berfirman pula di dalam surat Sabah, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa raziqin." Dan tiadalah yang kamu infakkan daripada sesuatu, maka oleh Allah diganti. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Pemberi rezeki. Kemudian juga di antara faedah zakat ini pula, ya zakat itu adalah bukti iman. Bukti iman. Orang yang gak iman tidak mungkin zakat dengan sempurna. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, alaihi wasallam, "Wasadaqatu burhan." Sadaqah itu adalah bukti. Ya, sadaqah atau zakat itu adalah bukti keimanan. Kalau orang nggak iman nggak mungkin mengeluarkan, karena dia hitung-hitungan, dia perhitungan, dia merasa rugi bakal kalau mengeluarkan. Kemudian juga <clears throat> zakat ini pula eh, bisa menghapus dosa-dosa kita. Dosa kita dihapus oleh Allah. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah atau zakat itu menghapuskan kesalahan sebagaimana api memadamkan air. Sebagaimana air memadamkan api, air memadamkan api. Kalau ada api di sini air padam. Demikian pula orang punya dosa, lalu dia mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak yang lainnya. Harta kita dijaga, kemudian juga eh, oleh Allah kita diselamatkan dari bala, dari bencana dan yang lain-lainnya. Bahkan juga nanti hari kiamat masing-masing orang itu berada di bawah naungan zakatnya di bawah naungan sedekahnya. Ah, kullu kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi yaumil qiyamah. Masing-masing orang berada di bawah naungan sedekahnya atau zakatnya hari kiamat. Apalagi dia ikhlas ya, dia keluar ah, dia dengan ikhlas bukan pamri bukan pamer atau yang lainnya. Kemudian juga orang yang mengeluarkan zakat dia mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, mengeluarkan zakat sebagaimana di dalam Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kullasyai' fasa'aktubuha lil yattaquuna wa yu'tuuna az-zakaa. Dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Eh, aku akan menuliskan rahmat itu untuk orang-orang yang bertakwa dan membayarkan zakat. Mereka dapat rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi agama. Dari sisi akhlak, Orang yang mengeluarkan zakat, maka dia termasuk orang-orang yang berakhlak baik, termasuk orang yang dermawan, orang yang murah, orang yang murah dalam memberikan, orang yang toleran. Nah, kemudian juga orang yang mengeluarkan zakat itu mendapat sifat sebagai orang yang penuh rahmat, kasih sayang, yang penuh dengan kelemah lembutan, yang penuh dengan kepedulian kepada saudara-saudaranya yang mana Allah itu yang maha penyayang. Allah menyayangi orang-orang yang penyayang. Demikian pula uh, orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk zakat. Maka ini uh, mujarab sekali. Bahwa orang yang mengeluarkan hartanya untuk bantu orang itu dadanya lapang. Dadanya lapang. Uh, jiwanya itu baik. Karena itu kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia, jangan pelit. Orang pelit itu orang yang susah hidupnya. Orang pelit, orang kikir. Itu susah hidupnya. Ada orang datang sedikit, uh, mikir dia. Jangan-jangan mau hutang. Jangan-jangan begini. Jangan-jangan. Terus sumpah hidupnya. Tapi kalau orang lapa, eh, dermawan itu lapang dada. Bahagia hidupnya. Apalagi dia mengeluarkan zakat yang wajib ini. Dia dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat, dicintai oleh semuanya. Ya, dia memberikan manfaat untuk orang lain kemudian juga membersihkan uh, akhlak kita dari akhlak-akhlak tercela, sifat kikir dan semisalnya. Kemudian faedah zakat dari sisi uh, sosial kemasyarakatan. Dari sisi sosial kemasyarakatan. Orang yang mengeluarkan zakat ini akan membantu orang lain, membantu orang lain, membantu fakir miskin. Alhamdulillah di Indonesia ini berapa orang miskin? Kalau orang kaya itu benar-benar mengeluarkan zakat sebagaimana mestinya, itu bisa terentaskan orang miskin itu terselesaikan problema orang miskin. Kalau mau bayar zakat dengan benar. Karena banyak orang yang oh, mestinya bayar zakat, nggak bayar, nggak bayar zakat. Atau dia bayar sekedarnya saja, tidak sebagaimana mestinya. Kemudian di antara faedah zakat pula dari segi sosial kemasyarakatan, oh, zakat ini bisa menguatkan kaum muslimin, menguatkan kaum muslimin, meninggikan derajat mereka. Ya. Ini derajatnya kan mereka tidak minta-minta atau juga untuk persiapan-persiapan jihad fisabilillah di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, menegakkan keadilan, keadilan supaya enggak ada lagi kedoliman. Kemudian di antara faedah zakat pula dari sisi sosial kemasyarakatan menghilangkan kecemburuan sosial, kecemburuan sosial. Biasanya orang-orang yang susah itu cemburu kepada orang kaya, marah, mereka hasut, iri, dengki dan yang lainnya, timbul kebencian Eh, sehingga ada eh, pembatas antara si kaya dan si miskin. Tapi ketika orang-orang kaya mengeluarkan zakat, bantu mereka, hilanglah sifat-sifat iri, dengki, kebencian, permusuhan, hilanglah kesenjangan sosial di antara mereka. Mereka menjadi satu tubuh yang saling membantu satu dengan yang lain, Masya Allah. Saling cinta, saling kasih sayang, masyarakat aman, tentram, damai, selamat, sejahtera, adil, dan Masya Allah luar biasa kemudian juga <clears throat> dari uh, ya inilah diantara faedah zakat ya sangat banyak sekali faedahnya zakat uh, kemudian uh, pembahasan kita yang terakhir untuk sore hari ini adalah ancaman orang yang tidak mengeluarkan zakat ancamannya seperti apa <clears throat> oh di dalam Al-Qur'an Allah berfirman di dalam surat Az Ali Imran 180 Ali Imran 180 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil, yang kikir itu dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia Allah, jangan sekali-kali mereka menyangka bahwa kebakilan atau sifat kikir mereka itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakilan atau sifat kikir mereka itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu, yang mereka kikir itu, akan dikalungkan kelak di lehernya hari kiamat. Akan dikalungkan di lehernya hari kiamat. Dikalungkan nanti hartanya. Seperti apa dikalungkannya? Ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya riwayat Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu eh, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata man atahu Allahu malan falam yu'ti zakatahu mutila lahu yaumul qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatan yatuquhu yutawwikuhu yaumul qiyamah thumma ya'khudhu fi lahzamataihi yaqulu ana maluk kanzuk ya jadi uh, orang yang oleh Allah diberi harta lalu dia tidak mengeluarkan zakatnya maka zakatnya nanti hari kiamat dijadikan seperti ular ular yang banyak bulunya yang banyak racunnya hari kiamat nanti kemudian ular itu mematuk dia memakan dia melilit dia jadi ular melilit dia, mengal, uh, dikalungkan pada dia ular itu melilitnya. Lalu dia dipatuk oleh ular itu dengan pisahnya, dengan racunnya. Sambil ular itu mengatakan, Ana maluk, ana kanzuk. Aku adalah harta yang kamu simpan dulu, yang tidak kamu keluarkan zakatnya. Demikian pula di dalam surat At-Taubah ayat nomor 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna al dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ Hada maka naztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang yang menimbun hartanya, menimbun emas peraknya, harta ya, tidak dikeluarkan di jalan Allah, tidak dikeluarkan zakatnya, maka berilah mereka kabar gembira. Kabar gembira dengan apa? Dengan adab yang pedih, yaitu pada hari ketika harta mereka itu dipanaskan di neraka jahanam, lalu disetrikakan di dahi mereka, di lambung mereka, di punggung mereka, sambil dikatakan kepada mereka, rasakan harta yang kamu simpan dahulu. Inilah harta yang kamu simpan dulu, enggak kamu keluarkan zakatnya. Harta yang kamu sayangi, yang kamu eman-eman, sekarang kamu rasakan, disetrikakan kepadamu. Itu ayat Al-Quran eh, At-Taubah 35 dan ayat ini oleh Rasulullah SAW juga dijelaskan di dalam riwayat Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW bersabda, "Ma min sahibi dahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu safaih min nar fa uhma 'alayha fi nar jahannam fayuqwa biha jambuh wa jabinuh wa dhahruh kullama barudat u'idat fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah hatta yuqda bainal ibad orang yang mempunyai emas dan perak, mempunyai harta maksudnya, lalu dia tidak mengeluarkan haknya, tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali hari kiamat nanti harta itu dijadikan lempengan-lempengan, lempengan-lempengan dari api yang dipanaskan ah, semacam setrika, lalu disetrikakan di dahinya, disetrikakan di lambungnya, disetrikakan di punggungnya. Kalau menjadi dingin dipanaskan lagi, dipanaskan lagi pada hari yang mana satu hari itu sama dengan lima puluh ribu tahun. Satu hari sama dengan lima puluh ribu tahun. Disetrika terus. Disetrika. Sambil dikatakan ini loh harta yang kamu simpan dulu kamu rasakan. Ya. Kalau hartanya banyak, maka setrikanya juga banyak. Hartanya banyak, setrikanya banyak. Apakah badannya cukup? Oh, disebutkan itu badannya dilebarkan. Sehingga cukup untuk menerima setrika yang banyak itu. Ya, itu ancaman di akhirat. Di dunia ancamannya banyak. Dia akan uh, kena balak kena musibah, kena penyakit, hartanya keluar untuk berobat, uh, dicuri orang, dirampok, kebakaran, uh, kena ya, bencana, uh, banjir dan macam-macam. Subhanallah. Zakat. Dan orang yang keluarkan zakat nggak rugi. Tadi telah kita sebutkan untung sekali. Jadi uh, marilah kita keluarkan zakat, zakat dan zakat ini adalah kita baru pembicaraan awal tentang urgensi zakat, hukum zakat, hikmah dan faedah zakat, ancaman yang tidak mengeluarkan zakat. Dan insya Allah kita besok akan berbicara tentang harta apa saja yang dikeluarkan zakatnya. Dan kemudian kita juga berbicara siapa saja yang berhak menerima zakat. Dan hal-hal yang berkaitan dengan zakat lainnya. Karena itu pertanyaannya saya harapkan uh, yang sesuai dengan materi hari ini dulu supaya eh, bisa fokus kepada yang lainnya. Ini kayaknya sudah sangat banyak yang masuk SMS, ada 69 totalnya. Karena itu kepada yang lainnya untuk tidak mengirim dulu. Biar ini dijawab dulu karena sepertinya waktunya sangat pendek. Jadi bagi yang belum ngirim ditahan dulu aja, ditulis saja, dikirimkan besok. Yang siapa yang ngirim dahulu jadi jawab dahulu. Ya, ya silakan. Eh, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah membuka pintu hati kita, menjadikan kita cinta Islam, cinta syariat Islam dan kita mendapat keuntungan dunia akhirat, kita bahagia dunia akhirat, kita istiqomah. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Demikian mitra pendengar dimanapun Kita ikuti bersama tadi kajian yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Salih Hadrami dengan urgensi zakat. Dan kami mohon untuk SMS kita berhentikan sampai di sini dulu dan akan kami jawab satu persatu pertanyaan yang sudah masuk. Ya. Ya, Fadl. Oh, sebentar ya. Yang kita jawab yang di dalam materi aja ya. Yang di luar materi nggak kita jawab. Iya, Ustaz. Baik, Ustaz. Ya, Fadl. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, apa boleh zakat fitrah empat orang diberikan kepada satu orang fakir? Ustaz, lebih baik mana? Zakat diberikan kepada kerabat yang fakir di luar desa, sedangkan di desa sendiri banyak orang fakir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Uh, eh, mengenai zakat fitrah nanti kita akan membahas uh, menjelang menjelang Idul Fitri ya, kita bahas pada saatnya supaya lebih jelas. Yang jelas boleh zakat fitrah empat orang diberikan satu orang fakir itu boleh. Kemudian mengenai lebih afdol mana diberikan kerabat tapi jauh atau fakir miskin dekat rumah. Uh, kalau bisa dua-duanya dapat. Ya, kerabat kita yang jauh itu dapat, uh, tetangga kita yang fakir itu juga dapat. Jadi dua-duanya dapat kalau bisa itu lebih afdol. Kalau seandainya ya usahakan bisa dua-duanya karena dua-duanya juga penting. Uh, di, tentang tentang kerabat Rasulullah selesai mengatakan as-shadaqatu uh, eh, 'alal miskin shadaqah wa 'ala dirrahim sintan shadaqatun wa silatun. Jadi sodakoh kepada orang miskin itu pahalanya satu, pahala sodakoh, pahala zakat kepada kerabat yang miskin dapat dua eh, zakat atau sodako dan eh, nyambung silaturahim itu tentang kerabat ya family uh, eh, sedangkan tetangga juga tetangga kan juga Rasulullah mewasiatkan kan, supaya kita baik kepada tetangga bahkan malaikat Jibril selalu datang wasiat supaya baik kepada tetangga sampai Rasulullah nyangka jangan-jangan tetangga dapat warisan seperti itu jadi kalau bisa dibagi dua-duanya dapat tetangga anda dapat Eh, kerabat Anda juga dapat. Itu cara yang paling bijaksana dan terbaik. Tinggal Anda ngatur sendiri bagaimana cara membaginya. Insya Allah mudah dan tidak ada yang sulit. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum. Tolong jelaskan tentang zakat yang berhubungan dengan penghasilan atau gaji dan emas yang dimiliki. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan kita bahas besok ya, tapi sekarang saya bahas saja, saya jawab saya secara global Eh, seseorang itu tidak wajib mengeluarkan zakat dari hartanya kecuali yang telah mencapai nisab. Nisab itu senilai 85 gram emas atau 595 gram perak. Ya. Selama ini kita mengenal ukurannya itu emas. Tapi kebanyakan ulama kontemporer mengatakan ukurannya itu perak. Kenapa kok kita milih emas? Kan ada emas, ada perak. Kenapa kita kok milih emasnya? Kok tidak milih peraknya? Jadi lebih hati-hati ukurannya perak perak ya uh, senilai 595 gram. satu gram perak itu sekarang uh, sekitar 5000. Jadi nisabnya batas minimalnya itu sekitar 3 juta. Karena kalau emas itu kan eh, uh, 85 gram emas, 1 gram sekarang 240 ribu. Jadi hampir berapa puluh juta, 17 juta lebih itu. Itu kita bahas nanti aja besok ya, panjang lebar. Dan orang kalau mempunyai harta senilai nisab itu berputar dulu haul satu tahun. Ah kemudian dikeluarkan zakatnya yang ada berapa saat itu yang jelas e, tidak kurang dari nisab nisab dikeluarkan 2,5% seperti itu demikian pula emas emas itu ada kena zakat juga kalau mencapai nisab ya 85 gram emas bagaimana dengan perhiasan nah, itu kita bahas besok aja ada khilaf tapi yang pasti lebih hati-hati ikhtiar dikeluarkan karena banyak riwayat-riwayat tentang ancaman orang tidak mengeluarkan zakat perhiasan walaupun perhiasan dipakai itu lebih hati-hati karena ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan nggak kena sama sekali, ada yang mengatakan kena tiap tahun, ada yang mengatakan kena sekali. Dari segi dalil yang lebih hati-hati adalah yang mengatakan kena tiap tahun. Itu kita bahas besok saja insya Allah. Ya, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz yang dirahmati Allah Ustadz, berapa persen zakat petani dan zakat pegawai negeri? Jazakumullah khairan Pak Ustadz dari Ida di Singosari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Uh, kalau petani dari hasilnya ya, hasil pertanian itu yang kena zakat dari hasil pertanian itu az-zuruk ya itu makanan pokok yang bisa disimpan. Seperti kalau kita ya beras ya, beras atau jagung atau semisalnya itu kena zakat. Kalau pengairannya uh, tanpa usaha kena 10%. persen. Kalau pengairannya dengan usaha kena 5%. Adapun yang lainnya seperti e, apel, sayur mayur dan yang lainnya itu kena zakat harta. Tidak kena zakat hasil pertanian. Yang hasil pertanian itu kenaknya yang makanan pokok yang bisa disimpan ya. Al uh, ilahnya itu al kut wal iddikhar. Ya, makanan pokok dan bisa disimpan. Kalau kita ya beras, jagung dan semisalnya. Nah, mengenai zakat pegawai negeri tadi telah saya jelaskan, orang tidak kena zakat kecuali kalau hartanya telah mencapai nisab batas minimal yaitu senilai 85 gram emas atau 595 gram perak dan itu pun telah berputar satu tahun haul lalu dikeluarkan zakatnya dua setengah persen ya, insya Allah besok kita bahas lagi pada saatnya kita belum masuk ke sana ya kita belum masuk ke sana mohon uh, sabar dulu ini ada beberapa pertanyaan di luar materi nggak kita jawab, tapi ini ada juga yang di materi tentang Ramadan, silakan. Baik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Abdul Hadrami yang dirahmati Allah. Saya masih belum menikah dan bekerja dari pagi sampai jam 10 malam. Tapi Alhamdulillah saya diberi waktu untuk sholat berjamaah lima waktu di masjid. Yang saya tanyakan, jika ingin melakukan itikaf 10 hari terakhir di masjid, apa boleh setelah jam 10 malam baru datang beritikaf di masjid sampai selesai sholat malam saja? Atau Ustaz punya saran lain? Syukran jazakumullah khairan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Anda Masya Allah ya, Anda pekerja, uh, belum nikah tapi rajin bekerja, mulai pagi sampai jam 10 malam, sehingga nggak sempat iktikaf, tapi lima waktu selalu di masjid. Alhamdulillah itu nikmat dari Allah yang harus Anda syukuri. Lima waktu di masjid itu nikmat. Mudah-mudahan Anda termasuk yang mendapatkan naungan Allah hari kiamat nanti. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arus Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hatinya tergantung dengan masjid. Salat lima waktu di masjid dan Anda insya Allah masuk di sana insya Allah. Mengenai itikaf kalau Anda nggak mampu 10 hari terakhir ya, mulai jam 10 malam sampai selesai salat malam nggak apa-apa, itu boleh. Itikaf itu boleh, sebentar boleh, satu jam, dua jam boleh. Anda niatkan itikaf, itu boleh ya. Eh, saran saya eh, lebih banyak difokuskan kepada ibadah sepuluh hari terakhir ini. Bisa dikondisikan ya, kalau ya dikondisikan aja Anda mungkin lebih tahu kondisi Anda eh, bagaimana supaya ibadah diperbanyak sambil merenung sepuluh hari terakhir ini apa yang sudah kita lakukan selama ini, persiapan ke depan apa, seperti itu. Ya, dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah ke depan nanti selalu memberikan yang terbaik untuk kita semuanya, untuk Anda, dan juga jangan lupa doa supaya dapat jodoh. Anda kan belum nikah kan? Banyak doa supaya ketemu jodoh yang solihah. Ya insya Allah. Mudah-mudahan oleh Allah dikabulkan. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum Pak Ustadz yang dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, kalau nanti malam saya bangun jam 2 terus sholat tahajud di rumah. Soalnya di daerah saya nggak ada itikaf dan mohon doanya diulang-ulang pelan-pelan. Diulangi pelan-pelan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Uh, jadi kalau memang di daerah Anda nggak ada itikaf, nggak ada sholat malam, ya Anda bangun bangun di rumah, sholat malam di rumah nggak apa-apa. Uh, doanya ketika Lailatul Qadar itu adalah, <clears throat> saya baca pelan-pelan ya, Anda kalau mau nyatat silakan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa ya tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah engkau adalah maha pemaaf engkau suka memaafkan maafkan hamba Masya Allah, itu doanya ya. Dan kemarin kita sudah membahas doa itu. Dan mudah-mudahan Anda oleh Allah diberi kemudahan untuk bisa ibadah pada bulan Ramadan ini, memaksimalkan ibadah. Dan semoga Allah mengabulkan amal ibadah Anda semuanya, kita semuanya. Dan dijadikan kita istiqomah. Allahumma amin. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang saya cintai karena Allah, apakah gaji karyawan bulanan dan uang lembur wajib dikeluarkan zakat. Dan minta doanya agar saya cepat dapat jodoh dari seorang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. e, mengenai karyawan, eh, gaji karyawan bulanan dan uang lembur. Memang ada istilah itu zakat, zakat profesi ya zakat profesi itu adalah ijtihad dari sebagian ulama kontemporer. Tapi ini ditentang oleh para ulama. Kenapa? Karena menyalahi hadit. Menyalahi hadit. Jadi mereka mengatakan pokoknya pegawai itu kalau dapat gaji langsung dipotong dua persen, Langsung dipotong. Nah itu menyalahi hadit, Menyalahi hadit. Jadi zakat profesi itu nggak ada dalam Islam. Yang ada itu ya orang kalau punya harta senilai nisab. Senilai nisab Nanti kita bahas ya, 85 gram emas atau 595 gram perak. Dan itu pun nggak langsung dizakati, ditunggu dulu haul. Illa mahal alihal haul, berputar satu, satu putaran satu tahun dulu. Dan di akhir tahun itu, kalau tetap uh, senilai nisab atau bahkan bertambah, maka dikeluarkan zakatnya 2,5 persen. Jadi tentang zakat uh, profesi itu ijtihad dari uh, sebagian ulama kontemporer tapi ditentang oleh para ulama. Kenapa ditentang? Karena jelas-jelas menentang hadis sahih tentang zakat yang ada nisabnya, ada haulnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan jelas. Insya Allah besok akan dijelaskan lagi. Mudah-mudahan tambah jelas. Ya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa boleh mengeluarkan zakat mal dengan memberi berupa sembako kepada orang miskin? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wa barakallah. Kalau zakat mal, zakat harta itu keluarnya ya harta, bukan sembako ya. Kalau sembako, kalau beras itu zakat fitrah, itu beras ya zakat fitrah. Artinya makanan pokok. Jadi kalau zakat mal, zakat harta itu nggak boleh berupa barang, jadi berupa harta, berupa uang. Eh, berupa uang supaya orang itu senang dengan dapat uang lalu dia bisa memanfaatkannya untuk beli sandang, pangan, papan atau apa saja. Jadi yang jelas diberikan berupa uang. Eh, ya, Fadol silakan. Baik, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz yang semoga dirahmati Allah. Apakah berhak diterima oleh muslim fakir yang tidak salat? Bagaimana dengan sodako? Apakah dia juga berhak? Jazakumullahu khairan katsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Orang yang tidak sholat tidak berhak menerima zakat. Orang Islam yang nggak sholat, walaupun melarat, itu nggak berhak menerima zakat. Kecuali kalau zakat kita kita berikan kepada dia dengan harapan dia mau sholat lagi, itu baru nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada harapan ke arah sana, itu nggak boleh. Nggak sah zakatnya, diberikan kepada mereka nggak sah. Jadi zakat diberikan orang nggak sholat itu nggak sah. Karena orang nggak sholat itu kafir. Kecuali kalau memang dia itu dengan diberi zakat, dia nanti mau sholat lagi, itu tidak apa-apa. Karena zakat kita itu ada manfaatnya ketika diberikan kepada dia. Ya, Fadol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz penggemar dakwah. Dalam zakat mal itu ada perhitungannya bila seseorang mempunyai hutang apa juga tergolong wajib zakat mal. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang mempunyai hutang, uh, ada perhitungannya. Kalau mempunyai hutang, apakah tergolong wajib zakat mal? Ya ini perlu diperinci ya, seperti apa kondisinya dulu. Dia punya hutang, tapi dia juga masih punya uang di rumahnya, mencapai nisab, mencapai nisab berputar satu tahun ya, dia keluarkan zakat walaupun dia punya hutang. Yang penting harta itu ada pada dia, senilai nisab dan berputar satu tahun, itu wajib dikeluarkan zakatnya wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 persen. Seperti itu. Ya, Fadol. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa rumah tinggal kita sehari-hari, kendaraan sehari-hari juga harus dikeluarkan zakat malnya. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Eh, harta yang kita pakai ya, rumah tempat tinggal atau kendaraan yang kita pakai itu tidak terkena zakat. Tidak terkena zakat ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi sadaqah." Seorang muslim tidak terkena zakat atas budaknya atau kendaraannya. Jadi yang dipakai itu nggak kena. Rumah yang kita pakai, kendaraan yang kita pakai, walaupun rumahnya mewah, walaupun mobilnya mewah dipakai tidak diniatkan jual beli itu nggak kena zakat eh, kecuali perhiasan wanita walaupun dia dipakai dia itu kena zakat menurut pendapat yang kuat dan itu kita bahas besok saja kita belum mengarah ke sana tapi sepertinya pertanyaannya sudah mengarah pada yang belum kita bahas <clears throat> karena itu saya menjawabnya eh, secara global saja dan perinciannya insya Allah besok mudah-mudahan bisa ditangkap baik pertanyaan berikutnya Assalamualaikum anak kos wajib zakat apa tidak? Ustaz berikan contoh pelaksanaan tikaf misalnya hanya 1 sampai 2 jam boleh atau tidak? Habis terawih sudah witir apa e, setelah tahajud harus witir lagi? Puasa harus bacanya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kos kena kena zakat atau tidak? Uh, ukurannya bukan anak kos ya, ukurannya itu dia termasuk yang wajib mengeluarkan zakat atau tidak orang itu wajib mengeluarkan zakat kalau mempunyai harta senilai nisok tadi itu. <clears throat> Ah, senilai 85 gram emas atau 595 gram perak. Dan telah berputar satu tahun lalu dikeluarkan 2,5 persen. Jadi ukurannya bukan anak kos, bukan siapa-siapa, tapi orang yang punya harta seperti itu. Itikaf itu satu jam, dua jam, semalam, dua malam boleh. Nah, caranya niat ya, dalam hati, niat iktikaf. Dia di sana baca Quran, merenung, berzikir, berdoa, mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya itikaf. Berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, setelah taraweh eh, sudah witir, apakah boleh sholat tahajud witir lagi? Kalau witir lagi nggak boleh. Jadi witir itu satu malam satu kali. La witron tilaila. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi kalau mungkin Anda uh, sholat terawih di suatu tempat dengan witir, lalu Anda sholat lagi uh, sholat malam dengan witir, maka yang malam itu nggak usah witir. Ketika imamnya salam, Anda berdiri tambah satu. Jadi begini ya, uh, kasusnya itu begini. Kalau di an Anur an Jagalan ini, karena nanti malam mengadakan sholat kiam, kiam lel, tahajud, jam satu malam, maka yang Ba'dal Isya, terawihnya itu nggak pakai witir, 8 rakaat. Sehingga witirnya nanti malam. Ini nggak masalah, kasusnya beres. Yang jadi masalah sekarang orang yang sholat di tempat lain, di sana ada witirnya. Lalu malam jam 1 ke anur misalnya, witir lagi. Gimana ini? Uh, uh, solusinya bagaimana? Solusinya, yang jelas Rasulullah SAW itu memerintahkan kita kalau sholat bersama imam jangan pulang sebelum selesai. Jadi jangan pulang. Biasanya orang-orang uh, waktu witir pulang, itu nggak benar. Menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Dalam kasus seperti ini ada dua cara. Cara yang pertama, Anda mengikuti witir ketika yang sholat raweh pada lisa itu. Ikut witir. Ya, sampai selesai. Eh, ketika sholat malam, jam satu malam nanti, eh, ketika terakhirnya niatnya witir itu, Anda jangan niat witir. Imam kan tiga rokaat witir ya. Anda niatnya empat rokaat. Ketika imam salam, Anda jangan ikut salam, Anda tambah satu. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua. Cara yang kedua, eh, ketika terawih pada lisa itu, Ya, ketika imamnya witir, Anda niatkan tiga. Jadi imamnya salam, Anda jangan salam. Anda tambah satu. Ya. Nah, berarti Anda belum witir. Nah, ketika malam, sholat raweh itu, sholat malam kiamulel, ya, itu di sana ada witir. Itu caranya. Nah, tentu saja masyarakat perlu diberitahu ya supaya enggak, nggak heran ini ada apa ini orang sudah salam semua kok dia berdiri lagi. Nah terangkan terangkan kepada mereka kasusnya begini dan begitu. Supaya tidak menimbulkan fitnah di masyarakat. Karena kadang nanti orang heran, loh ini sudah sholat kok semuanya salam kok dia berdiri, sholat apa ini? Ini aneh orang ini. Nah, supaya tidak menimbulkan seperti itu, uh, dijelaskan kepada mereka, dikondisikan. Uh, seperti itu. Oh, puasa memang harus niat ya, harus niat. Tapi niat itu oh, yang wajib di dalam hati. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para salafus soleh. Ridwanullahi ta'ala alim Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang mendapat rahmat Allah. Bagaimana doanya zakat jika didoai sendiri? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah merahmati Anda dan semuanya. Eh, zakat didoai sendiri nggak apa-apa. nggak apa-apa didoakan. Jadi Anda doa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah zakat kami ini. Itu aja singkat. Tidak ada ritual-ritual khusus. nggak ada istilah akad, pakai akad, pakai ini, pakai itu macam nggak ada. Yang penting Anda niat, ini zakat saya, ya. Anda berdoa. Dan mestinya orang yang menerima zakat mendoakan atau ambil zakat ketika ngambil mendoakan. Ah, sebagaimana di dalam surat At-Taubah tadi yang telah saya sebutkan. Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Jadi orang itu kalau habis menerima zakat mendoakan, doakan orang yang, yang yang memberi didoakan. Demikian pula amil kalau ngambil zakat itu yang memberi didoakan, doakan doakan diterima oleh Allah amalnya, doakan barokah dan doa-doa kebaikan yang lainnya. Jadi tidak ada ritual-ritual khusus, yang penting Anda niat dan Anda berdoa semoga oleh Allah diterima amal Anda. Itu aja, praktis. Ya, fadal. Baik, Assalamualaikum. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Allahumma amin. Ustaz, di mana kita berada di daerah itu, pula kita berzakat. Apa benar hal tersebut Jazakumullah Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Memang benar, kita berada di daerah mana, maka kita mengeluarkan zakat di sana. Ya, memang benar itu, seperti itu. Kecuali dalam kasus kayak tadi, kita punya kerabat yang jauh. Karena bagaimanapun juga, itu adalah kerabat kita yang juga butuh dibantu. Nah, dalam kasus kerabatnya, family, kerabat. Ya, artinya tetangga diberi, kerabat juga diberi. Seperti itu. Jadi zakat itu nggak boleh ditransfer, nggak boleh dikirim ke tempat lain kalau di daerah kita masih banyak yang membutuhkan. Ya. Nah, nanti ada keterangan juga insya Allah besok ya. Jadi zakat nggak boleh dikirim ke daerah lain kalau di masyarakat kita masih membutuhkan. Wong di kita masih banyak yang butuh, kenapa dikirim ke tempat lain seperti itu? Ya. E, dengan catatan kalau ada kerabat kita di daerah lain yang membutuhkan, ya tentu dia juga kerabat kita, kita harus bantu dia, perhatian kepada dia, dan yang lainnya. Ya, Fadol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ikut kakak, tapi tiap bulan saya diberi uang dan tiap tahun dizakatkan. Benarkah zakat saya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya zakat apa? Zakat fitrah mungkin maksudnya ini ya. Kalau zakat harta itu ya masing-masing orang e, ngeluarkan dari dirinya sendiri dan itu pun kalau dia wajib ngeluarkan zakat. Ini pertanyaan Anda ini uh, kurang diperinci ya, atau yang saya pahami maksudnya zakat fitrah ya. Zakat fitrah dikeluarkan oleh kakak tidak apa-apa, boleh ya. Tapi kalau Anda mampu lebih afdol mengeluarkan sendiri seperti itu. Karena terus terang saja, masyarakat kita ini banyak yang memahami bahwa zakat itu adalah zakat fitrah. Ini banyak masyarakat yang seperti itu. Sehingga mereka tidak mengeluarkan zakat harta, mereka hanya mengeluarkan zakat fitrah saja. Nah, itu nggak benar. Ada zakat fitrah, ada zakat harta, banyak zakat itu. Dan insya Allah besok kita bahas lah. Besok kita bahas insya Allah tentang uh, apa saja harta yang dizakati itu. Ya, seperti itu. Ya, Fadol silakan. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang sakit yang tidak kuat puasa selain wajib mengganti puasa, apa juga wajib membayar fidyah? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Orang sakit yang nggak kuat puasa, tapi dia bisa mengkodok puasa, maka dia mengkodok puasanya. Kodok saja, nggak pakai vidya. Faman kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhar. Orang sakit atau musafir yang nggak kuat puasa, ya dia nanti mengganti di hari yang lain, mengganti saja, mengkodok saja tanpa video. Jadi mengkontok saja ya, tanpa video. Fadol, silakan. Baik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Gaji yang dipakai kebutuhan sebulan sering tidak cukup. Apakah wajib dizakati? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu nggak wajib ya, nggak wajib dizakati kalau zakat harta. Tapi kalau zakat fitrah nanti ada pembahasannya lagi. Zakat fitrah itu setiap orang Islam wajib mengeluarkan. Yang penting di rumahnya ada eh, kebutuhan yang cukup untuk malam lebaran dan hari lebaran. Masih ada sisa lagi dikeluarkan. Nah, seperti itu. Fadal. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Dalam pembagian zakat setahu saya ada 8 golongan dan Pak Ustaz bilang yang diutamakan orang miskin. Lalu bagaimana dengan visabilillah yang sudah kaya dan adanya amil zakat diadakan di masjid? Dan apakah termasuk orang miskin, orang yang sering kesusahan? Tetapi kalau ada rezeki, boros untuk hal-hal yang kurang bermanfaat dan rela banyak hutang untuk bayar hutang untuk sekolah anak sampai tinggi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, memang ada delapan golongan. Eh, hanya saja yang paling banyak di masyarakat memang fakir miskin. Yang paling banyak ya di masyarakat. Maksudnya mereka itu kebutuhannya dalam setahun belum tercukupi. Jadi kebutuhannya itu dalam satu tahun misalnya 20 juta, dia punya kurang dari 20 juta, itu namanya miskin. Kalau fakir malah dia cuma punya 9 eh, juta, kurang dari separuhnya. Seperti itu. Namun juga yang lainnya juga diberi kalau ada delapan golongan itu. Fisabilillah, seperti amil, zakat. Kalau amil zakat di masjid dadakan ya, dadakan. Uh, eh, amil itu bukan begitu ya. Amil itu yang benar-benar usaha maksimal. Dia pergi ke sana kemari, mencari, mengambil, lalu dia mengelola, menghitung ini itu, itu baru amil. Itu besok aja keterangannya yang panjang. Sekarang kita belum masuk ke sana. Waktunya nggak cukup ya. Kita fokus eh, satu-satu dulu. Kemudian juga orang miskin. Orang miskin itu eh, kebutuhannya itu dalam satu tahun belum tercukupi. Tapi kalau dia miskin tapi boros. ya Suka minta-minta tapi boros. Suka pergi ke McDonald, pergi ke Kentucky. Di rumahnya anaknya dibelikan mainan-mainan ini, mainan itu, macam-macam dan maunya barang-barang yang wah-wah ya yang wah-wah uh, jadi dia itu beli handphone yang mahal ini itu nah ini kan orang jadi bertanya-tanya dia ini katanya miskin tapi kok kehidupannya mewah ini Lim Leong aja kalah sama dia ya, orangnya di jalan Ijen kalah sama dia jadi begitu ya jadi besok aja kita bahas itu besok aja kita bahas ya insyaallah Baik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Abdul Salah Hadrami yang dimuliakan Allah. Semoga sehat-sehat selalu amin. Dakwah dan dakwah. Ustaz, peniatiyah zakat atau amil salah satu tugasnya adalah menampung dan menyalurkan sampai dengan sasaran. Bagaimana dengan kasus di Basuruan sampai terjadi musibah dari Bapak Lestari di Singosari? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya Pak Lestari ya. Mudah-mudahan istiqomah kita semuanya. Allahumma amin. Eh, panitia amil zakat eh, menampung bagaimana dengan kasus Pasuruan yaitu musibah musibah mudah-mudahan Allah eh, memberikan jalan keluar yang terbaik dan itu juga dijadikan pelajaran bagi yang lainnya nggak usah lah nggak usah diekspos nggak usah apa namanya seperti itu sudah banyak bencana seperti itu tahun lalu tahun ini hampir tiap tahun itu jadikan pelajaran orang kaya-kaya nggak usah ngadakan uh, ngumpulkan orang sebanyak itu Apalagi mungkin ada provokator-provokator yang sengaja ingin ngacau, ingin membuat keruh suasana. Kita harus waspada. Jadi dibagi aja dengan cara yang terbaik ya. Dan alangkah lebih baiknya kalau dikirim kepada orang-orang. Jadi bukan orang yang datang minta, tapi zakat itu dikirimkan kepada orangnya. Wah, ini Masya Allah ini. Ini Masya Allah, orang benar-benar terhormat, muhtaram. Jadi bukan orang yang minta, dia ngirimi ke orang. Seperti itu ya. Seperti itu. Kecuali kalau ada amil, amilnya itu yang amilnya itu yang yang datang uh, yang mengambil lalu dibagikan. Jadi seperti itu ya. Jadi kasus Pasuruan itu mudah-mudahan yang terakhir tahun ini, tahun depan nggak ada lagi kasus kayak gitu. Ya, mudah-mudahan masyarakat tanggap dan pemerintah pun juga membantu masyarakat untuk mengatasi problem-problem seperti ini, insya Allah. Ya, bantul. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz yang dirahmati oleh Allah Bolehkah mengeluarkan zakat oleh orang tua yang ada di luar kota untuk anaknya yang tidak bersama orang tuanya pada saat waktu mengeluarkan zakat? Terima kasih atas jawabannya. Ucapannya syukron kasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Ini zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu kalau seseorang mampu mengeluarkan sendiri, yang afdol, yang benar mengeluarkan sendiri-sendiri. Ya, yang afdol. Walaupun demikian orang tua juga boleh mengeluarkan untuk anaknya. Walaupun anaknya mampu dikeluarkan orang tuanya juga boleh. Itu sah-sah saja. Hanya saja para ulama mengatakan seseorang itu mengeluarkan di daerahnya. Kalau orang Malang mengeluarkannya di Malang, orang Surabaya di Surabaya. Begitu orang yang di Australia di Australia mengeluarkannya itu yang benar seperti itu ya jadi itu ikut yang benar saja karena kalau zakat fitrah itu kan ringan satu orang kan cuma dua setengah kilo nggak berat kok ringan sekali baik Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sering memperhatikan orang yang mampu berzakat terus sama ambil zakat diberi zakat lagi. Apakah boleh Pak Kiai? Apa ada hukumnya dalam Islam? Terima kasih Pak teringga. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa-doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi zakat itu nggak boleh ya untuk orang kaya ya. Nggak boleh, nggak sah itu. Eh, nggak boleh, tidak sah. Jadi ya, diberikan kepada fakir miskin. Kalau zakat fitrah itu fakir miskin khusus Eh, bukan delapan golongan. Delapan golongan itu bukan zakat fitrah, itu zakat yang lainnya. Nanti ada pembahasannya. Jadi orang miskin itu orang yang kebutuhannya dalam satu tahun belum tercukupi, masih kurang. Kalau sudah tercukupi nggak boleh nerima, nggak benar itu. Dan kalau kita tahu dia sudah tercukupi, kita beri juga, kita tahu ya nggak sah zakatnya, nggak sah karena salah sasaran. Kalau kita nggak tahu, sementara dia juga minta-minta, kita beri ya nggak apa-apa, kita nggak tahu. Ya, Fadal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya uang sejumlah 30 juta yang rencananya buat pendidikan putra-putri kami. Apakah uang tersebut harus dijakati? Saya punya keponakan yang dekat dengan putra kakak kandung yang meninggal, baik suami dan istrinya. Apakah dia boleh menerima zakat dari saya? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang mempunyai harta senilai nisab ya, 30 juta termasuk dalam nisab, sudah sampai pada nisab dan berputar satu tahun itu kena zakat. Walaupun Anda rencananya itu untuk dana pendidikan putra-putri, atau rencananya untuk haji, atau rencananya untuk pernikahan, atau apa saja, yang penting telah mencapai nisab dan berputar satu tahun kena zakat. 30 juta ini kena zakat. Jadi kena zakat ya, tiap tahun dikeluarkan zakatnya 2,5%. Harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian diberikan kepada keponakan ya, kepada kakak kandung dan yang lainnya itu boleh ya, boleh. Yang tidak boleh diberi zakat itu al-usul wal furu, orang yang kita berasal dari mereka, itu bapak, ibu, kakek, nenek ke atas. Orang yang mereka merupakan cabang kita, yaitu apa namanya? anak, cucu ke bawah itu enggak boleh. Atau orang yang dalam tanggungan kita seperti istri itu enggak boleh ya. Adapun kerabat-kerabat, family eh, ya, enggak apa-apa, apalagi mereka juga bukan tanggungan kita, itu enggak apa-apa seperti itu. Dan itu pembahasannya insya Allah besok lebih terperinci lagi. Insya Allah. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Penyemangat umat yang saya cintai karena Allah. Bagaimana agar tidak merasa ber, beruntuk mengeluarkan berat. berat ya? Bagaimana tidak merasa berat untuk mengeluarkan harta yang terbatas untuk amal kebaikan dan bagaimana menghilangkan rasa cinta kepada harta yang dirasakan terlalu berlebihan. Syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah menjadikan hidup kita bermanfaat dan istiqamah sampai berjumpa dengan dengan Allah dan Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Harta, harta yang kita simpan untuk apa sih? Untuk apa? Untuk apa? Kecuali kalau orang cari harta, dikeluarkan di jalan Allah, silahkan. Istilahnya itu orang-orang kan bilang ya, buat apa harta banyak, kan nggak dibawa mati. Begitu. Kalau kita membaliknya, harta banyak, mari kita bawa mati. Bagaimana cara membawa mati, membawa mati harta? Caranya dikeluarkan di jalan Allah. Sehingga ketika kita mati, harta itu kita bawa. Jadi kalau ada orang mengatakan, buat apa cari harta yang banyak? Kan nggak dibawa mati. Maka kita balik sekarang. Carilah harta yang banyak yang halal untuk dibawa mati. Bagaimana caranya dikeluarkan di jalan Allah, dibawa mati. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah membuat kamu lalai, beliau menafsirkan yaqulu ibnu adam mali mali wa halaka min malika illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait. Manusia mengatakan hartaku hartaku dia membangga-banggakan hartanya. Lalu dikatakan kepada manusia itu, hartamu itu hanya ada tiga. Pertama yang kamu makan, dia habis jadi kotoran. Yang kedua yang kamu pakai, dia akan rusak. Kamu buat beli pakaian, rumah, mobil akan rusak. Yang ketiga yang kamu sodakohkan, yang kamu keluarkan zakatnya, kamu keluarkan di jalan Allah. Dialah yang benar-benar kekal milik kamu, yang kamu bawa mati. Harta kalau orang itu tidak mengeluarkan zakat, ya nanti hartanya menjadi ular, melilit dia, dikalungkan, dia dipatuk, ularnya banyak racunnya. Sambil mengatakan, aku adalah harta yang kamu simpan dahulu, harta senjata makan tuan. Kemudian juga nanti menjadi setrika, disetrikakan. Ya sekarang gini aja, ini yang tanya ini bu atau bapak ya, sekarang di rumahnya dinyalakan aja setrika, nyalakan setrikanya. Ya, setelah panasnya dicoba aja, dinyoskan di dahinya, enak apa enggak. Atau nyoba juga di lambungnya, di punggungnya, coba enak atau tidak. Kalau enggak enak, nanti di akhirat itu lebih tidak enak lagi. Nanti hartanya itu jadi setrika. Dan panasnya api neraka itu 70 kali lipat panasnya api dunia. Ya, kan kalau setrika Anda sudah panas, cukup untuk membakar dahi, untuk membakar jidat. Nah, nanti apinya neraka, setrikanya neraka 70 kali lipat. Dan insya Allah besok kuliah subuh, tentang wasfun nar wa ahliha, eh, neraka dan penghuninya, kuliah subuh besok. Kalau ada kesempatan silakan hadir di Masjid An-Nur Jagalan setelah salat subuh, kuliah subuh. Supaya kita tahu seperti apa neraka itu. Ya, penghuni neraka kayak apa? Supaya kita waspada. Ini bukan dongeng ini, ini perjalanan kita pasti. Jadi kita selama Ramadan ini kalau subuh bicara masalah iman kepada hari akhir. Yang pertama kemarin itu tentang uh, sakaratul maut, kematian alam kubur. Yang, yang kedua yang lalu tentang kiamat besar dan besok tentang neraka dan penghuninya. Nanti hari Ahad depan tentang surga dan penghuninya insya Allah supaya kita waspada. Jadi harta disimpan-simpan buat apa? Orang itu dikatakan kaya dan sukses kalau dia menguasai hartanya. Dia kuasai hartanya, dia keluarkan untuk manfaat. Itu dia berarti orang kaya. Kalau orang yang dikuasai hartanya, yang kikir, yang pelit, dia orang miskin. Orang miskin dia itu, bukan orang kaya. Jadi harus ada manfaatnya kepada kerabat, famili, tetangga, dan yang lain-lainnya. Terutama bulan Ramadan, bulan dermawan. ya Seperti itu. Ya, Jadi itu ya harta ya. Anda milih mana? Harta Anda menguntungkan Anda atau harta Anda malah menyusahkan Anda? Milih mana? Tinggal milih. Hidup ini kan pilihan. Ya silahkan. Ya, saya kira ini yang terakhir ya Pak Iwan ya. Baik, Ustaz. Baik, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang terima dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh setiap akan berinfak atau bersodako kita niatkan untuk zakat? Tujuannya untuk menutupi kekurangan zakat yang mungkin masih ada karena salah perhitungannya atau lainnya. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa iyyakum amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya zakat itu niatnya harus pasti. Nggak boleh sodakoh niat zakat, nggak boleh. Zakat itu dihitung ya, hitung terperinci. Karena itu e, mungkin perlu e, toko itu libur satu hari, dua hari untuk ngitung saja, ngitung hartanya, perniagaan itu. Jadi jangan ngambang niatnya, ini sodakoh, niat zakat. Jangan, jangan ngambang. Zakat itu pasti. Harta saya sekian, zakatnya sekian. E, begitu itu zakat. Karena terus terang saja ada sebagian orang dermawan dia suka membantu orang miskin, dia punya punya anak yatim, ya dia menanggung anak yatim, dia dermawan tapi zakat nggak keluarkan. Pokoknya bantu-bantu aja, bantu sana, bantu sana, zakat nggak keluarkan. Pada zakat bukan gitu, zakat dihitung hartanya, dihitung dulu oh, berapa, lalu keluarkan dua setengah persen. Itu kalau zakat harta ya, seperti itu. Jadi bukan ngambang, bukan apa namanya, bukan setengah-setengah. Jadi begitu. Kemudian seandainya zakatnya ter, terhitung misalnya zakatnya itu 10 juta, lalu Anda lebihkan 11 juta untuk hati-hati, ya boleh, nggak apa-apa. Ditambahin untuk hati-hati nggak apa-apa, yang tidak boleh dikurang-kurangi, itu yang nggak boleh. Ya mungkin itu dulu ya. Ini pertanyaan yang masuk sangat banyak, di layar kami masih banyak yang belum terjawab. Dan ya mohon maaf kami, karena waktunya sudah habis, dan insya Allah materi kita besok juga masih tentang zakat. Di sini ada 73 SMS. Dan besok insya Allah materi kita tentang harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dan kalau waktunya cukup juga besok kita bahas sekalian orang-orang yang berhak menerima zakat. Kalau enggak cukup eh, materinya kita jadikan dua. Untuk besok dan besok lusa. Yang jelas selama beberapa hari ini kita masalah zakat saja pembahasannya. Semoga menjadikan kita ngerti masalah zakat. Yang penting sudah dijelaskan. Ini loh hukumnya kayak gini. Sekarang tinggal kepada kita. Mikir. Dipraktekkan atau tidak. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rzuqna as-sidqa wal ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah berilah kami rezeki berupa kejujuran dan keikhlasan dalam ucapan dan perbuatan. Ya Allah kami berlindung kepadamu daripada kami menyekutukanmu dalam keadaan kami tahu. Dan kami mohon ampun ya Allah kalau kami telah menyekutukanmu dalam keadaan kami tidak tahu. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والغيبة وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور Ya Allah, bersihkan hati kami dari kemunafikan. Bersihkan amal kami dari ria. Bersihkan lisan kami dari berdusta dan ribah. Bersihkan mata-mata kami dari berkhianat Sesungguhnya engkau mengetahui mata-mata yang berkhianat dan segala yang tersembunyi dalam dada. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Dan ini yang selalu kami mohon kepadamu ya Allah. Agar engkau menutup umur kami dengan husnul khatimah. Dan kami berlindung kepadamu daripada kami mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, sepuluh hari terakhir Ramadan ini ya Allah, bebaskan kami dari api neraka. Bebaskan kami, ibu dan bapak kami, kaum muslimin semuanya dari api neraka. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار Ya Allah bebaskan kami, ibu dan bapak kami Kaum muslimin semuanya dari api neraka Ya Allah Allahumma zidna ilma warzuqna fahma Ya Allah tambahlah ilmu kami Berilah kami rizki berupa kefahaman Ya Allah kami bodoh Ya Allah kami bodoh Yang maha pandai engkau Ya Allah maha mengetahui Berilah kami ilmu-Mu Ya Allah اللهم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا Ya Allah, engkau suka memaafkan. Engkau maha pemaaf. Engkau suka memaafkan. Maafkan kami, Ya Allah. Engkau maha dermawan. Engkau maha baik. Engkau maha mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa kina adab an-nar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alih.